seruan ani'budullaha wajtanibut tauhid. Hendaklah kalian semua beribadah kepada Allah semata dan jauhilah tauhid-tauhid itu segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Azza wa Jalla. Dua seruan. Ibadahlah kepada Allah itu amar ma'ruf. Jauhilah tauhid-tauhid itu, itu namanya nahi mungkar, melarang umat dari berbagai macam tauhid yang ada segala sesuatu yang disembah selain Allah azza wajalla juga Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi di Al-Baqarah setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat kursi Allah menjelaskan prinsip Quran wa may yakfur bit wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha barang siapa yang mengingkari tauhid mengkufuri tauhid dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat yang nggak mungkin terpisahkan al urwatul wuthqa adalah la ilaha illallah di situ ada dua perkara mengingkari tauhid mengkufuri tauhid Segala sesuatu yang disembah selain Allah dan yang kedua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus dua. Tidak semata-mata iman kepada Allah, tidak semata-mata beramar ma'ruf, tetapi juga ada prinsip nahi mungkar, ada prinsip mengingkari segala bentuk ibadah-ibadah selain Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Jikalau menjelaskan dalam ayat yang lainnya lagi di Ali Imran ayat yang ke-104 <clears throat> Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita kaum muslimin secara khusus untuk melaksanakan prinsip amar ma'ruf nahi munkar dan itu merupakan sebab datangnya keberuntungan dan kebahagiaan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wal minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun dan hendaklah ada dari kalangan kalian wahai kaum muslimin umat baik seseorang atau beberapa orang umat mereka menyerukan kebaikan mereka beramar ma'ruf mereka bernahi mungkar dan merekalah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berbahagia. Tanda kebahagiaan mengajak kebaikan, beramar ma'ruf, jangan lupa berenangnya mungkar. Ini perkara yang sangat difahami oleh kaum muslimin pada umumnya. Di dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla dalam berislam tidak semata-mata melaksanakan kebaikan tapi juga harus menjauhi kejelekan kejelekan dan larangan-larangan Allah saja itu pula yang dijelaskan oleh para ulama dari ma'a taqwa kepada Allah Azza wa melaksanakan perintah menjauhi larangan takwa kaum muslimin rahimakumullah apabila prinsip ini kita pahami maka perlu diketahui oleh kaum muslimin bahwasanya kemungkaran-kemungkaran atau kejelekan-kejelekan yang ada di muka bumi ini ada di antara kejelekan-kejelekan itu yang merupakan usul dasar-dasar pangkal-pangkal pokok-pokok asas kejelekan ada pula yang furuk cabang-cabang imbas-imbas dari kejelekan tadi. Ada yang merupakan asas kejelekan, ada yang merupakan cabang kejelekan. Disebutkan oleh para ulama kita di antara aslun min usuli syar satu kejelekan eh, satu satu asas satu pokok dari pokok-pokok kejelekan yang daripadanya bercabang sekian banyak kejelekan-kejelekan yang lainnya ialah munculnya berbagai macam sekte sesat di dalam tubuh Islam munculnya berbagai macam pemahaman-pemahaman sesat di dalam tubuh Islam Rasulullah SAW jauh-jauh hari di masa beliau masih hidup menjelaskan kepada umatnya akan fenomena yang terjadi di akhir zaman nanti sesuatu yang pasti terjadi pada umatnya kaum muslim munculnya sekte-sekte yang diancam oleh Rasul dengan neraka disebutkan dalam sebuah hadis yang dikenal dengan hadis iftirakil ummah hadis yang menjelaskan tentang terjadinya perpecahan di kalangan kaum muslimin. Hadis yang datang dari sahabat Abu Hurairah, Muawiyah bin Abi Sufyan, Auf bin Malik, Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhum ajma'in. Bahwa sahih bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah bersabda افترقت اليهود إلى إحدى وسبعين فرقة Orang-orang Yahudi akan terpecah belah menjadi 71 sekte. Waftaratin Nasara ila thintaini wa sab'ina firqatan dan orang-orang Nasara kaum Kristiani akan terpecah menjadi 72 sekte. Rasul mengatakan setelah itu وستفترق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة Kata Rasulullah SAW memberitakan tentang kondisi umatnya, kaum muslimin. Kaum muslimin. Beliau mengatakan dan umat ini akan terpecah menjadi 73 sekte lebih banyak dari perpecahan yang terjadi pada kaum Nasara dan bangsa Yahudi. Akan terpecah menjadi 73 sekte Rasul menghukumi mereka. Kulluha finar illa wahid Semuanya di neraka. Kecuali satu. Yang selamat dari neraka. Yang selamat dari penyimpangan-penyimpangan sekte-sekte tadi. Disebutkan dalam lafaz yang lain. Para sahabat bertanya tentang satu yang selamat tadi. Disebutkan dalam tabahan riwayat yang dihasankan oleh sebagian ulama hadis kita. Rasul menjelaskan satu kelompok yang selamat tadi ialah ma'ana alaihi wa ashabi. Siapa saja yang berjalan di atas petunjukku kata Rasul dan para sahabatku. Siapa saja bukan sebuah kelompok, bukan sebuah sekte, bukan sebuah organisasi, tapi siapa saja, terserah dari mana, siapa saja yang berada di atas petunjukku kata Rasul dan bimbingan para sahabat. Selain itu dinyatakan finar neraka tempat, Dijuluki oleh para ulama kita dengan sebutan al-firaqudhallah, sekte-sekte sesat sekte-sekte yang diancam dengan neraka oleh Rasulullah alaihi SAW. Sekte ini kaum muslimin rahimakumullah disebutkan tadi oleh Rasul 72. Satu yang selamat. 72. Itu bukan jumlah yang sedikit. Jumlah yang banyak. Dan semuanya itu berbaju Islam. Karena Rasul mengatakan umat ini, ini kaum muslimin, bukan orang kafir. Wajahnya wajah Islam, penampilannya penampilan Islam, semuanya menggunakan Al-Quran yang sama, hadis yang sama, ya sama-sama sholat, ya sama-sama puasa. Islam. Tetapi memiliki pemahaman-pemahaman pemikiran-pemikiran yang menyesatkan mereka, menyesatkan umat Islam. Sehingga diancam dengan neraka oleh Rasulullah SAW. Para ulama kita pada masa lalu ketika menjelaskan hadis ini, lalu melihat kondisi yang real di tengah-tengah kaum muslimin, mereka menyatakan 72 sekte yang sesat itu bukan pembatasan Sebab pada kenyataannya yang ada di kalangan kaum muslimin lebih dari dua sekte. Dari mulai zaman dahulu kala sampai zaman kita sekarang ini sampai nanti dia kiamah itu jumlahnya kalau dihitung-hitung tidak cuma 72 ratusan bahkan mungkin ribuan sehingga mereka mengatakan 72 ini adalah usulul firak. Pokok-pokok sektenya. Masing-masing sekte punya pecahan-pecahan yang lain. Kalau bahasanya Pak Polisi mungkin sel-sel tersendiri gitu Pak ya. Masing-masing sel tersendiri. Ini sel sendiri. Terus begitu. Memiliki pecahan yang sangat banyak grupnya bulan, grupnya bulan, grupnya bulan, ini gerakannya bulan, gerakannya bulan, banyak. Tapi yang sekian banyak tadi itu mengkerucut pada satu sekte yang pokok. Pokok-pokok sekte ini jumlahnya 72. Masing-masingnya punya salah sel yang sangat banyak. Sehingga kalau mau ditotal ratusan jumlah. Dari mulai zaman dahulu kau sampai sekarang dengan adanya sekte-sekte yang menyimpang ini kaum muslimin menjadi terpecah belah tidak satu prinsip dengan prinsipnya Rasul dan para sahabat muslimin tercerai berai muslimin terkotak-kotak Dampak negatif yang lainnya ialah agama Islam yang indah, agama Islam yang penuh rahmah, agama Islam yang dibawa Rasul dan para sahabatnya menjadi terkaburkan dengan adanya sekte-sekte Jangan heran kalau kemudian di zaman sekarang ini kaum muslimin rahimakumullah ketika dikatakan tentang masalah Islam muslimin sekarang ini bertanya-tanya Islam yang mana Pak? Islam itu penuh warna. Islam itu penuh, eh, penuh dengan berbagai macam paham. Islam yang mana? Ini dikarenakan dampak negatif sekte-sekte menyimpang. Kalau seandainya cuma satu sekte, satu kelompok yang benar, maka muslim tidak akan bingung dalam memahami agamanya. Tapi dikarenakan adanya sekte-sekte yang sesat ini tadi, akhirnya muslimin terkaburkan akan pemahaman agamanya. Justru para Islam, Islam yang mana? Wajahnya loh banyak. Islam yang mana? Warnanya loh, macam-macam. Itu dampak daripada sekte-sekte tadi. Kau muslimin rahimakumullah dari sekian banyak sekte-sekte tadi. Sekte sesat yang paling tua. Sekte sesat yang tertua dalam sejarah Islam. Dan selalu eksis sepanjang zaman. Tidak pernah mati redup muncul lagi, redup muncul lagi, tapi terus ada. Dan terus akan berlanjut sampai menjelang kiamat nanti. Dan kejahatannya, kejahatannya, kesesatannya banyak mempengaruhi masyarakat muslimin. Ia sekte yang dikenal di kalangan ulama kita dengan sebutan sekte khawarij. Sekte khawarij dikatakan khawarij diambil dari kata-kata huruj maknanya pemberontakan dikarenakan mereka pada asasnya memiliki prinsip memberontak penguasa akar pemikiran mereka ialah takfir mengkafirkan penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Islam Dikarenakan punya pemahaman mengkafirkan penguasa yang kemudian berkembang mengkafirkan muslimin secara umum, maka mereka pun menggunakan tindak kekerasan anarkis untuk menyelesaikan masalah kata mereka. Maka muncul yang namanya gerakan irhal, gerakan terorisme yang dilawan adalah penguasa-penguasa kaum muslimin yang telah mereka hukumi kafir dan yang mereka lawan ialah muslimin secara umum yang mereka yakini telah kafir lawannya bukan orang kafir yang asli bukan Yahudi, bukan Nasoro tetapi lawan mereka adalah penguasa-penguasa muslimin dan masyarakat kaum muslimin khawarij ini dikatakan oleh para ulama termasuk satu pokok dari pokok-pokok kejahatan yang terjadi ketika kalangan kaum ini Disebutkan dalam sebuah kitab di depan saya ada kitab yang namanya Tahzirul Bashar min Usul Syar memberi peringatan kepada segenap umat manusia dari pokok-pokok kejahatan Disebutkan di halaman 226 pada pokok yang ke-71 Al-Aslul Hadi was-Sab'un Zuhurul Khawarij Pokok yang ke-71 Berarti banyak pokoknya Banyak dari sekian banyak pokok-pokok kejahatan dan kerusakan tadi munculnya sekte khawarij Dasarnya mereka dikatakan sebagai sumber kejahatan. Sabda Rasulullah Alaihi Wasallam yang disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Dar al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Rasulullah Wasallam menyatakan, "Hum syarrul khalqi wal khaliqah." Hum syarrul khalqi wal khaliqah mereka itu adalah makhluk Allah yang paling jahat makhluk Allah yang paling jelek itu sabda Rasul alaihi salatu wassalam bukan dari saya saya hanya membacakan hadis disebutkan dalam sahih muslim dari sahabat Abu Dhar al-Ghifari radhiyallahu taala anhu wa Kenapa orang-orang khawarij tadi dikatakan sebagai makhluk yang paling jahat, yang paling jelek. Ada nah, di kalangan ulama kita yang menganalisa. Ada kemungkinan dikatakan sebagai makhluk Allah yang paling jelek dikarenakan khawarij ini yang membuka pintu bagi sekte-sekte yang lainnya untuk menebarkan pemahaman mereka yang menyimpang di kalangan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh para ulama dengan munculnya pemahaman khawarij pada masa lalu. Maka muncullah pada masa itu pemahaman Syiah rahimah. Pada masa itu kaum muslimin rahimakumullah tepatnya pada masa kekhilafahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu di mana orang-orang Khawarij muncul pada masa itu. Mereka mengkafirkan sahabat Ali bin Abi Thalib. Mereka mengkafirkan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Mereka mengkafirkan sahabat Amr bin Al-As. Bahkan mereka mengkafirkan semua sahabat. Semua para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kaum Khawarij memerangi para sahabat Ketika itu yang menangani mereka adalah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pada perang Nahrawan. Ketika muncul sekte Khawarij yang mereka mengkafirkan sahabat Ali bin Abi Thalib, maka dengan imba dengan sebab itu muncul sekte yang lain yang berupaya untuk melawan Khawarij. Namanya sekte Syiah Rafidhah syiah yang menampakkan dirinya membela sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arba memuliakan beliau mengeluh eluhkan beliau mengagung-agungkan beliau sampai pada tingkat menuhankan beliau syiah rafidah ekstremis kata para ulama di antara sebabnya karena khawarij tadi yang ini ekstrim dalam bentuk anarkis yang ini ekstrim bentuk pemahaman yang menyimpang. Wah, hampir seluruh sekte-sekte yang ada hampir seluruh sekte-sekte yang ada itu muncul dikarenakan sebab kaum khawarij ketika kaum khawarij menampilkan pemahaman takfir mengkafirkan pelaku dosa besar terutama penguasa yang dituju ada penguasa yang zalim, penguasa yang kejam, penguasa yang berkhianat dikatakan kafir. Muncul pemahaman lain yang tidak melawan pemahaman khawarij tadi. Muncul pemahaman murjiah yang meyakini orang itu kalau sudah Islam, kalau sudah iman, maka imannya utuh, imannya sempurna kayak malaikat Jibril walaupun dia berbuat dosa dengan dosa apapun orang mau zina, orang mau mencuri, orang mau apapun tidak akan ada pengaruh dengan iman dia. Imannya utuh, imannya kokoh, imannya sempurna seperti malaikat Jibril kata mereka. Ini dalam rangka untuk menghadapi pemahaman kaum khawarij yang namanya takfir. Pemahaman murjiah itu pemahaman yang ekstrim pula yang bahkan dikafirkan oleh sebagian ulama kita. Terus demikian bermunculan sekte-sekte yang lainnya menebarkan pemahaman-pemahaman yang menyimpang di antara sebabnya ada munculnya khawarij tadi sehingga dari situ kaum muslimin rahimakumullah mereka dikatakan sebagai syarrul khalqi wal khaliqah makhluk Allah yang paling jelek makhluk Allah yang paling jelek Perhatikan kaum muslimin rahimakumullah. Rasulullah alaihi salatu wassalam menjuluki mereka kaum khawarij dengan sebutan kilabun nar. Mereka itu ialah mohon maaf kalau agak keras bahasanya. Mereka itu adalah kilabun nar, mereka itu anjing-anjing neraka. Mohon maaf ini bukan dari saya itu adalah sabdanya Rasulullah alaihi salatu wassalam sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika menjelaskan tentang kaum khawarij disebutkan dalam hadis yang sangat panjang cukup panjang kaum muslimin rahimakumullah dari sahabat yang mulia Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu wa arba pada waktu peristiwa pemberontakan yang subhanallah terjadi di wilayah Syam sekarang juga di wilayah Syam terjadi di wilayah Syam ketika itu kaum muslimin rahimakumullah pemberontakan yang dilakukan oleh kaum khawarij <clears throat> yang kemudian mereka semua dibasmi oleh penguasa yang ada ketika itu Akhirnya tokoh-tokoh khawarij yang ada pada masa itu yang dibantai oleh para umarok pada masa itu kepala-kepala mereka digantung kepalanya digantung di alun-alun kota Damaskus ketika itu sahabat yang mulia Abu Umam Al-Bahili radhiyallahu taala anhu arbah salah seorang sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam datang kepada mereka mendatangi kepala-kepala yang tergantung tadi dari kepala-kepala kaum khawarij disebutkan oleh Abu Walid, muridnya Abu Muhammad saya pernah berada di wilayah Syam saya terjemahkan langsung Ketika itu di situ ada Sudai bin Ajlan Abu Umam al Dahi radhiyallahu taala anhu. Salah seorang sahabatnya Rasulullah SAW. Ketika itu didatangkan kepala-kepala tokoh-tokoh sekte Haruriyah Khawarij. Lalu kemudian dilemparkan dan digantung di kota Damaskus maka datanglah Abu Umama Al-Bahili radhiyallahu taala anhu beliau pun masuk ke dalam masjid Jami Damaskus lalu mengerjakan salat dua rakaat lalu kemudian beliau berjalan menuju kepada kepala-kepala yang tergantung tadi katanya Abu Ghalib saya pun mengikuti Abu Umamah Ternyata Abu Umamah berdiri tepat di hadapan kepala-kepala tadi. Lalu beliau menangis. Thumma baka. Beliau mengatakan subhanallah ma sana'a iblisu bi ahli hadhihi ummah. Subhanallah, apa yang dikatakan oleh iblis dengan umat Islam ini? Oh sampai seperti ini. Nangis dia Itu tangisan rahmah pada mereka. Lalu kemudian Abu Umama Al-Bahili radhiyallahu taala anhu mengatakan sambil menunjuk ke kepala kepala tadi, kila nar, kila nar, kila nar. Padahal baru nangis ikhwannya. Nangis akan kasihan sama mereka. Sejauh itu iblis menyeret mereka pada kehancuran. Setelah menangis langsung menyatakan kata-kata yang sangat pedas. Dia mengatakan tiga kali, kila benar, kila benar, kila benar. Anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Dia mengatakan lagi, syarru qatla qutilu sama. Mereka-mereka ini sejelek-jelek orang yang terbunuh di bawah kolam langit. Wa khairu qatla alladzina qataluhum. Dan sebaik-baik orang yang terbunuh adalah orang yang dibunuh oleh kaum Khawarij. Jadi Khawarij ini kalau terbunuh, orang yang paling jelek yang terbunuh. Kalau ada orang lain yang dibunuh oleh kaum Khawarij, ini orang yang terbaik. Orang yang terbaik adalah orang yang dibunuh oleh kaum Khawarij. Disebutkan dalam riwayat yang lain, Abu Walid rahimahullah ketika itu mengatakan ya Aba Umamah Abin <clears throat> ra'yika taqul am syai'un sami'tahu minan nabi alaihi salatu wassalam wahai Abu Umamah itu dari pendapat kamu pribadi mengucapkan kata-kata itu ataukah kamu mendengarkannya dari nabi alaihi salatu wassalam Kala maka Umam al-Bahili menyatakan, ini izan lajari. Kalau aku mengucapkan dari pemahamanku pribadi, terlalu lancang saya. Sami'tuhu min Rasulullah sallallahu salam ghair marrah wala marratain wala thalath wala arba' wala khams wala sik wala sab' Aku mendengarkan kalimat-kalimat tadi dari Rasul Tidak cuma satu kali Atau dua kali Atau tiga kali Atau empat kali Atau lima kali Atau enam kali Atau tujuh kali Artinya apa ya Pak? Berkali-kali Aku mendengarkan kalimat-kalimat tadi Dari Rasulullah SAW Masya Allah Artinya itu merupakan satu Rasul Rasul yang memberitakan tentang mereka ini kaum khawarij. Rasul menjuluki mereka dengan kila benar, kila benar, kila benar. Anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Mohon maaf saya bahasakan secara lafaz dikarenakan tidak mungkin saya bahasakan dengan bahasa lainnya lebih halus. Kita tahu, dan itu sabdanya Rasul bukan dari saya. Hadis Abu Umama Al-Bahili dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya, Al-Ajur dalam Syariah dan yang lain-lainnya dari banyak jalur dan dihasankan oleh para ulama ahli hadis kita barakallahu fikum. Yang saya bawa sekarang ini kitab Syariah Al-Ajuri rahimahullah taala. Dikatakan sebagai gila benar. Itu satu kalimat yang didengarkan oleh orang ketimuran kayak kita ini panas langit. uh, itu kalimat kok pedas tenan deh yang mengucapkannya adalah Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita kaum muslimin rahimahumullah betapa jahatnya kaum khawarij ini betapa jeleknya sekte yang satu pernah ditanyakan kepada Syekh Al-Allamah Syekh Dr. Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah beliau salah seorang ulama besar dari dari negara Saudi Arabia yang tinggal di kota Makkah beliau masih hidup sekarang ini Syekh Al-Allamah Dr. Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ditanya tentang hadis tadi apa pengertiannya Rasul menyatakan khawarij itu gila benar, gila benar. Disebutkan dalam kitab Majmu' Kutub Warasail Rasail wa Fatawa Rabi' bin Hadi di jilid yang ke-14. Beliau menjelaskan bukan perkara yang mustahil ini makna bukan perkara yang mustahil Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul merubah bentuknya kaum khawarij menjadi bentuk anjing dan dimasukkan dalam neraka. Sebagaimana bukan perkara yang mustahil yang terjadi, Allah Subhanahu wa taala merubah dulu Bani Israel menjadi kera-kera dan babi-babi. Maha Kuasa atas segala. Dikarenakan lafaz hadisnya demikian. Anjing neraka. Mau dimaknakan apa? Bahirnya ya anjing dan di neraka tempatnya. Kalau dengan makna yang disebutkan tadi sama beliau hafizahullah betul-betul penggambaran yang amat sangat rendah, amat sangat hina untuk sekte khawarij ini masuk neraka saja orang tidak ketakutan diancam dengan neraka saja orang sudah ngeri lah ini masuk neraka diancam dengan neraka dalam bentuk hewan yang paling rendah hewan yang paling hina dalam bentuk anjing Na'udzubillah sebuah penggambaran sangat mengerikan kaum muslimin rahimahumullah dan itu Rasul yang menjelaskan bukan dari saya. Rasul yang menjelaskan. Sehingga mereka dikatakan sebagai syarul khalqi wal khaliqah. Makhluk Allah yang paling jelek. kalau muslimin rahimakumullah mungkin kita bertanya-tanya. Kok Rasul bisa menjelaskan begitu? Apa memang sudah ada mereka bersamanya Rasul? Tapi gitu, Kok sampai sedemikian rupa belum menjelaskan? Jawabannya kaum muslimin rahimakumullah sebagaimana yang saya jelaskan di awal tadi sekte khawarij ini yang tertua dalam sejarah Islam dan eksis terus nanti sampai Yom kiamat. Benih-benih mereka, benih-benih khawarij, bahkan tokoh-tokoh mereka sudah ada di zamannya Rasulullah SAW. Saya bacakan hadis yang cukup panjang. Karena waktu juga masih panjang. Nah, gitu ya. Hadis yang sangat eh, yang yang sahih dari beberapa jalur di antaranya disebutkan di sini oleh Al-Imam al Juri rahimahullah dalam kitab syariah hadis nomor yang ke-49 juga dikeluarkan oleh para ulama yang lainnya dari sahabat yang lain disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu juga datang dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu katanya Anas bin Malik pernah disampaikan kepada Rasulullah alaihi wasallam seseorang laki-laki tolong di asari baik-baik disampaikan kepada Rasul tentang seseorang laki-laki yang begitu kuat, begitu berani di dalam melawan musuh-musuh Islam. Dan seseorang laki-laki yang begitu bersungguh-sungguh dalam perkara ibadah. Bukan orang abangan, bukan orang abangan, tapi militan seorang laki-laki. Disebutkan dalam lafaz yang lain, syabun anak muda. Gagah berani ketika menghadapi musuh dan memiliki kesungguhan yang luar biasa dalam cara ibadah. Ternyata Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Ma'arifu hadha Saya tidak kenal laki-laki. Katanya para sahabat, "Ya Rasulullah, sifatnya dia begini, begini, begini, begini, begini, begini. Rasul mengatakan, ma'arifu, saya tidak kenal laki-laki itu. Ketika Rasul dan para sahabatnya sedang berbincang-bincang membicarakan laki-laki itu, ternyata muncul laki-laki yang dimaksud. Katanya para sahabat, ya Rasulullah, harga. Wahai Rasulullah, laki-laki ini yang kita maksud. Maka Rasulullah SAW menyatakan, Ma kuntu a'rifu hadha. Hadha awal qarnin ra'aituhu fi ummati inna fi lasafa'atan minasyaitan. Kata Rasul, saya belum kenal dia sebelum ini. Bahkan ini yang kali pertama saya lihat dia di kalangan umatku. Dan pada dia ada eh, sepuhan-sepuhan dari syaitan. Rasul yang mengatakan itu. Ketika laki-laki itu mendekat, dia pun mengucapkan salam. Muslim, Pak ya? Salam. Dijawab salamnya oleh para sahabat. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada laki-laki itu, juga bilang, Aku bertanya kepada kamu dengan sangat, dengan nama Allah? Jujur kamu jawab. Hal haddatta nafsak حين طلعت علينا أن ليس في القوم أحد أفضل منك saya tanya sama kamu dengan jujur dengan nama Allah apakah tadi kamu ketika muncul terbesit dalam jiwa kamu tidak ada di kalangan orang-orang sekarang ini yang lebih afdal daripada kamu apakah terbesit di hati kamu di benak kamu tatkala kamu muncul tadi keyakinan dari kalangan yang ada ini tidak ada nabi afdal dari saya merasa lebih utama dari semua para sahabat tadi dia mengatakan Allahumma na'am betul betul saya merasa lebih afdal dari mereka semua padahal mereka semua sama ya Pak para sahabat lihat takaburnya lihat ujungnya. Katanya Anas bin Malik, kemudian pemuda itu masuk masjid sholat. Bukan orang abangan, Pak. Militan. Langsung masuk masjid sholat. Maka Rasulullah wasallam memerintahkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, "Kum faqtulhu." Abu Bakar Siddiq bangkit, bunuh dia. Rasul memerintahkan, bunuh dia. Maka Abu Bakar Siddiq pun segera bangkit dan masuk ke dalam masjid. Ternyata Abu Bakar Siddiq mendapati pemuda itu sedang berdiri salat. Maka dia pun mengatakan dalam hatinya, salat itu ada kehormatan dan pemuliaannya. Saya akan meminta saran kepada Rasulullah SAW. Masa orang sedang salat kok Maka datanglah kepada Rasulullah SAW. Kata Rasul kepada Abu Bakar Siddiq, tahu? Apakah kamu telah membunuh laki-laki ini?" Dikatakan, "Belum ya Rasulullah. Saya lihat dia sedang berdiri salat. Saya lihat yang namanya sholat itu adalah hak dan kehormatannya. Tidak mungkin saya membunuh orang yang sedang sholat. Kalau engkau menghendaki saya bunuh, saya bunuh sekarang. Kata Rasul, lastaku sahib. Bukan kamu orangnya. Lalu Rasul mengatakan kepada sahabat Umar, Idhat ya Umar faktulu. Wahai Umar, pergi, bunuh dia. Sahabat Umar pun kemudian Kemudian sahabat Umar bin Khattab pun pergi masuk ke dalam masjid didapati ternyata pemuda itu sedang sujud. Berarti sholatnya nggak sebentar ya. Tadi masuk masjid, sholat. Rasul memerintahkan Abu membunuh dia. Jalan ke masjid, butuh waktu. Sudah ke masjid, berdiri sholatnya. Lagi mikir-mikir, buruk enggak, buruk enggak, buruk enggak. Lagi sholat. Tidak mungkin ah. Minta caranya Rasul. Balik ke Rasul lagi. Bincang-bincang lagi. Rasul memerintahkan Umar. Perlu waktu lagi ke masjid. Tidak, tapi baru sujud. Kira-kira berapa menit ya? Sekian menit. Mungkin seperempat jam. Atau lebih. Sholatnya itu lama. Bukan kayak pisang roboh. Atau ayam makan jagung. Intinya bukan orang abu, tapi orang militer didapati sedang sujud. Ditunggu lama oleh sahabat Umar. Gak bangkit-bangkit ya sujudnya ini. Akhirnya belum mengatakan sujud itu punya kehormatan, punya hak. Tidak mungkin saya membunuh orang sedang sujud. Maka pulang kembali kepada Rasul meminta saran kepada Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. Ditanya kepada, kepada eh, eh, Rasulullah, wahai Umar, apa engkau telah membunuh dia? Ya Rasulullah saya dapat dia sedang sujud Sujud itu punya hak, punya kehormatan Tidak mungkin saya membunuh dia dalam keadaan sujud Tapi kalau kau menghendaki ya Rasul Dibunuh akan saya bunuh Lasta bisa hidup Bukan kamu orangnya Langsung Rasul mengatakan lagi para sahabat Ali bin Abi Talib "Hum ya Ali, faktulhu." Bangkit wahai sahabat Ali, bunuh dia. Anta sahibuhu in wajadah kamu orangnya yang bakal memberi dia. Kalau kamu sempat mendapati dia. Cepat. Cepat menuju ke masjid. Ternyata orangnya sudah pergi. dia yajidu. Sudah selesai, sudah pulang. Maka sahabat Ali bin Abi Thalib pun keluar kembali menuju Rasulullah alaihi salatu wasallam memberitakan kepada Rasul. Maka Rasul mengatakan lau kutilal yaum Maktalafa rajulani min ummati hatta yakhruja dajjal. Kalau seandainya laki-laki itu dibunuh pada hari ini, tidak akan ada dua orang pun dari kalangan umatku yang berselisih sampai munculnya dajjal. Ya Allah wa masya'ata'al Allah mentakdirkan belum terbunuh laki-laki itu. Akhirnya bagaimana? ya muncullah berbagai macam perselisihan, perpecahan-perpecahan di kalangan umat ini. Allah Kalau seandainya kata jadi bunuh pada hari ini, tidak akan ada ikhtilaf di kalangan umat sampai muncul dajjal. Allah tidak terbunuh. Laki-laki ini adalah tokoh khawarij yang ada di zaman Rasulullah SAW. Disebutkan dalam riwayat yang lain yang juga masyhur dan ma'ruf di kalangan para ulama guna. Ketika Rasulullah SAW membagikan harta Hunain, harta, harta ghanimah rampasan perang Hunain, tiba-tiba muncul seseorang laki-laki. Muncul seseorang laki-laki. Disebutkan dalam sebagian riwayat Laki-laki itu wajahnya kekuningan. Pucat. Nampak kurang tidur. Cekul matanya. Sekali lagi nampak kurang tidur. Nampak pada dirinya orang yang betul-betul lelah letih dalam beribadah. Sekali lagi bukan orang. Atau minta datang kepada Rasulullah Alaihi Wasallam sedang membagikan harta rampasan Hunain. Datang kepada Rasulullah Wasallam langsung menyatakan kritikan dan hujatannya kepada Rasulullah Alaihi Wasallam sambil menyatakan Ya Muhammad i'dil fa'innaka la ta'dil inna hadhihi qismatun la yuradu biha wajhullah mengatakan ini Muhammad adil kamu kamu tidak adil ini pembagian harta rampasan perang yang tidak ikhlas nggak diharapkan padanya wajah Allah azza tidak ikhlas yang dihujat siapa ini bukan presiden yang dihujat siapa ini Rasul alaihi salatu wassalam Nabi Rasul Hamba Allah yang paling mulia Nabi kita Rasul kita Muhammad alaihi salatu wassalam Langsung main tuduh Langsung main tuduh Menuduh Rasul tidak ada Namanya pun pakai namanya lagi Hei Muhammad Itu kan kurang Kurang Kurang pelajari Kan begitu ya Mestinya kan memanggil dengan sopan dengan nama Rasul dengan nama Nabi Alaihissalatu Wasallam tidak. Langsung mengatakan, Hei Muhammad, adil kamu, tidak adil. Ini pembagian yang jangka ikhlas. aku Rasul murka. Dia mengatakan, Man ya'ti illa makun adil. Siapa lagi yang bisa adil kalau aku dituduh tidak adil? Maka bangkit sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arba menguruskan pedangnya sambil mengatakan dakni ya Rasulullah adrifu unuqa halal munafik Ya Rasulullah biarkan aku penggal kepala munafik ini disebutkan dalam keterangan yang lain beliau melarang sahabat Umar karena khawatir ter terdengar isu di kalangan bangsa Arab Rasul membunuh para sahabatnya maka pergilah orang tadi. Ketika orang tadi pergi, Rasulullah salatu wassalam pun menjelaskan kepada para sahabat yang hadir sambil menunjuk ketengkuknya orang tadi. Dia menyatakan saya kerucu min dhi'i hadza qaumun tahqiruna salatakum ma'a salatihim Masyamakum siyamakum ma'a siyamihim yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taratihim yang min ad-dini kama yamruku Kata Rasul akan keluar dari sulbinya orang ini, dari keturunannya orang ini, suatu kaum. Kalian wahai para sahabat, meremehkan syarat kalian dibanding dengan syaratnya mereka. Meremehkan puasa kalian berdalil dengan puasa mereka. Mereka membaca Al-Quran, tetapi tidak sampai ke tenggorokannya. Mereka keluar dari agama ini seperti keluarnya panah busur dari buruannya. Maknanya ini buruan, ini panah. Dikarenakan melesat yang sangat kencang mengenai buruan, tembus panahnya itu. Dan dalam riwayat lain dilihat pada besinya besi lancipnya nggak ada bekas darah pada tangkainya nggak ada bekas darah di bagian belakangnya nggak ada bekas darah artinya apa ya, saking cepatnya mengenai buruan dan melesat sehingga tidak ada bekas darah sedikit pun mereka keluar dari Islam ini seperti itu keadaannya syahidnya di zaman Rasul sudah ada yang namanya Khawarij. Disebutkan oleh para ulama ahli sejarah, orang itu bernama Dhul Khuwaisirah. Ah, Dhul Khuwaisirah At-Tamimi An-Najdi. Barakallahu Ada di zaman Rasul. Dan kaum muslimin rahimakumullah, Sekte Khawarij ini akan terus ada dalam sejarah Islam sampai munculnya Dajjal. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam sunannya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma Ar-Rasul alaihi salatu wassalam bersabda yansha'u nash'un yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taratihim kullama kharaja qarnun quti' hatta yakhruja fi a'radihim ad muncul sebuah kelompok mereka membaca Al-Quran tetapi tidak sampai tenggorokan mereka setiap kali muncul tanduk mereka terputus. Setiap muncul tanduk mereka terputus. Hingga keluar di tengah-tengah mereka Dajjal. Ini hadis dihasankan oleh sebagian ulama kita barakallahu fikum. Hadis ini barakallahu fikum dalil yang tegas menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW memberitakan kepada umatnya sekte khawarij ini yang sudah ada di zamannya Rasulullah SAW akan terus ada dalam sejarah Islam sampai munculnya Dajjal di akhir zaman sebagai tanda-tanda kiamat. Dan Rasul memberitakan kaum muslimin rahimakumullah Dajjal itu akan muncul di tengah-tengah mereka kaum khawarij. Artinya Khawarij itu sebagai pengikutnya Dajjal. Dan Rasulullah SAW memberitakan kullama kharaja qarnan kuti. Setiap kali muncul tanduk mereka terputus. Artinya ketika mereka memiliki kekuasaan, memiliki kekuatan, punya power, tidak lama. Tunggu, tuh tanduknya begitu tunduk muncul tanduk terputus lagi muncul lagi terputus lagi terus begitu naik turun naik turun muncul fitnah khawarij berhenti terputus jadi muncul lagi terputus terus demikian sampai ujungnya nanti Dajjal yang akan keluar di tengah-tengah mereka dan Dajjal pun nanti akan putus fitnahnya dengan terbunuhnya Dajjal melalui Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam di akhir zaman nanti kaum muslimin rahimakumullah syahidnya mereka terus ada kalau di zaman dahulu kaum muslimin rahimakumullah khawarij itu memiliki nama-nama yang dikenal di kalangan para ulama mereka dikenal dengan nama kaum khawarij mereka juga dikenal dengan sebutan haruriyah mereka juga dikenal dengan sebutan Al-Azariqah. Juga dikenal dengan sebutan Al-Ibawiyah. Sama sekarang masih ada Al-Ibawiyah di negara Oman, Masket. Ada pula yang namanya As-Sufriyah. Ada pula yang namanya an najdad Ada pula yang namanya Al-Qa'diyah. Kalau sekarang dikatakan Al-Qa'idah dikatakan sebagai al-ta'diyah. Hmm. Adapun yang di zaman kita sekarang ini jangan dari saya, saya bacakan saja keterangan sebagian ulama kita terkait dengan kharij masa ini. Disebutkan dalam kitab tahdirul basar min Usul Syar di halaman 227 dan setelahnya telah membawakan hadis Ibnu Umar tapi yang menjelaskan bahwasanya khawarij akan terus muncul sampai akhir zaman sampai dajjal ada di tengah-tengah mereka disebutkan hadzal hadis fihi alamun min alamin nubuwah haitsu inna khuruj al khawarij qad hasala ala murur tarikh ila asrina wa yastamir ila khuruj ad dajjal hadis ini di dalamnya ada tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW di mana keluarnya sekte khawarij itu telah terjadi sepanjang sejarah sampai zaman kita sekarang ini dan terus akan berlangsung sampai munculnya dajjal kemudian disebutkan sekte khawarij dan sekarang ini wa min abrazi firatina fi ayyamina hadhihi hiya firqatul ibadiyah allati tastawtidu Umman termasuk sekte khawarij yang paling menonjol di zaman kita sekarang ini adalah sekte al-ibadiyah yang tinggal di negara Oman masket, atau Oman Yordan atau Oman yang masket, yang masket, negara Oman yang kecil itu Waqat urifat fi asrina dan telah diketahui di zaman kita sekarang ini Firqatul Khawarij sekte Khawarij dengan sebutan Jama'atul Hijrah wa Takfir Jamaah ini di Misr awal munculnya di wilayah Mesir dengan nama Jamaatul Hijrat wa Takfir. Untuk di wilayah Mesir penggeraknya ialah seseorang yang sangat dielu-elukan oleh banyak pergerakan-pergerakan kaum muslimin terutama di Indonesia ini penggeraknya seseorang yang bernama Sayyid Qutub di Mesir Jamaatul Hijrah wa Takfir Barakallahu fikum. Begitu pula Allah. Di zaman kita sekarang ini dikenal dengan sebutan Al-Qaeda. Jamaah Al-Qaeda. Yang sempat menghiburkan dunia beberapa waktu yang silam dengan tokoh mereka Osama bin Laden. Ayman al wahiri dan yang semisalnya. Dan di zaman yang sekarang ini kaum muslimin rahimakumullah muncul yang namanya Syahadun Nusrah. Isyam. Dan yang paling terakhir yang lagi menghiburkan dunia internasional Daesh. Itu nama Arabnya. Daesh singkatan dari Daulah Irak Syam. FDC eh, Latinnya disingkat dengan ISIS apa kepanjangannya? Islamic State of Iraq Syam. Ah, Iraq, Iraq Syria, masya Allah. Terjemahannya Daesh, Daulah Iraq Syam. Barakallahu fikum. Dia di sana. Mau yang di sini. Juga sama. Yang di sini pun juga sama. Di sini dikenal dengan jamaatul hijrah wa takfir. Dikenal dengan jamaah takfir dikenal dengan jamaatul jihad, dikenal dengan Al-Qaeda, juga dikenal dengan ISIS. Latin Indonesia bukan Arab. Di sana namanya Daesh yang sekarang ini berubah nama menjadi Daulah Islamiyah. Mereka semuanya ini kaum muslimin rahimakumullah disebutkan oleh para ulama ulama zaman sekarang ini mereka itu kepanjangan tangan dari sekte Khawarij yang ada pada masa dahulu segahaj barakallahu Masya Allah Malam Allah Supaya kita bisa memahami dengan baik sekte ini Yang perlu untuk kita kaji adalah Ciri-ciri mereka ciri-ciri mereka. Dan ciri-ciri yang paling penting untuk kita ketahui adalah dari sisi pemahaman. Inilah yang membedakan dari satu sekte ke sekte yang lain. Pemahaman. Terkadang ada ciri-ciri sisi. Kalau muslimin rahimakumullah, rasul alaihi salatu wassalam di dalam banyak periwayatannya menjelaskan kepada kita tentang ciri-ciri khawarij. Hadis-hadis tentang masalah khawarij dikatakan oleh para ulama merupakan hadis mutawatir. Hadis yang mutawatir, yang sahih tidak perlu dibahas lagi. Di antara ciri-ciri mereka yang disebutkan dalam uh, hadisnya Rasulullah SAW ialah hudatsaul asnam Sufaha'ul ahlam Yang pertama Mereka itu hudatsaul asnam Masih muda belia umurnya Masih muda-muda orangnya Itu bahasa makna tekstualnya hudatsaul asnam apa maknanya dikatakan sebagai hudatsaul asnam? Maknanya kata para ulama kita ialah tidak ada di tengah-tengah mereka para ulama-ulama kaum muslimin, tokoh-tokoh masyarakat kaum muslimin yang dikenal usia tua dan tua pula ilmu Di dalam sepanjang sejarah kaum Khawarij tidak pernah ada di tengah-tengah mereka ulama-ulama Islam yang terkemuka yang diakui keilmuannya dan keistiqomahannya yang paling penting sebagai namanya ulama macam-macam ada ulama yang suku ulama yang jahat ada ulama yang baik yang dibahas sekarang ulama-ulama yang baik kalau ulama-ulama yang jahat gabung sama mereka tidak ada dalam surah Islam ulama-ulama besar bersama dengan kaum khawarij Ketika Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma datang ke mabes mereka, markas besar Khawarij di sebuah tempat yang namanya Harura pada masa Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah radhiyallahu taala anhu datang ke sana untuk mengadakan dialog. Sebelum mengadakan dialog Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menyatakan sebuah statement yang betul-betul menghancurkan mereka dan menunjukkan penyimpangan mereka. Ibnu Abbas menyatakan, "Jitu min indi ashabi Rasulullah alaihi salatu wassalam wa min indi ibni ammihi wa laisa fikum minhum ahadun." Kata Ibnu Abbas, "Saya datang dari sisi para sahabat para sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam saya datang dari sisi sepupu Rasul Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sang khalifah dan tidak ada satu orang pun dari para sahabat ada pada kalian. Kata-kata ini yang sangat penting kata para ulama. Tidak ada satu orang pun dari kalangan para sahabat ada pada kalian wahai kaum khawarij. Artinya apa? Kamu itu anak baru kemarin. hudzaul asnam bahasanya gimana harus urus aku gimana gitu ya Hah? oh broken jauh dalam perkara agama ini tidak ada ulama-ulama terkemuka bersama dengan kalian yang sama kalian orang-orang yang sama pemahamannya seperti itu itu pernyataan Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu diabadikan dalam periwayat yang sahih Imam Ahmad meriwayatkan An-Nasai meriwayatkan dengan isnad yang sahih kisah dialog Ibnu Abbas dengan kaum Khawarij. Demikian seterusnya kalau kita melihat sejarah kaum Khawarij dari masa ke masa tidak ada di tengah-tengah mereka sosok ulama-ulama Islam yang istiqomah pada mereka. Yang ada ialah pemuda-pemuda bau pencur yang baru kemarin mempelajari agama Allah Azza wa Jal, yang punya semangat yang luar biasa tanpa bimbingan ilmu dan ulamanya. Sekarang saja kaum muslimin rahimakumullah gerakan jamaah takfir, jamaatul jihad, mujahidin, al-qaidah, Daesh, ISIS. Lihat apakah ada di tengah-tengah mereka ulama-ulama Islam yang, yang berkemuka keilmuan dan keistikomahannya. Jawabannya tidak ada. Ada. Kami punya ulama. Siapa? Syekh Kutub. Itu ulama benar. Dinyatakan oleh para ulama kita yang terkemuka yang diakui keisi komanya, Ini bukan ulama yang baik. Itu ulama usuk yang punya pemahaman sama kayak kalian mengkafirkan penguasa yang zalim mengkafirkan kaum muslimin punya pemahaman wahdatul wujud manunggaling kaula Gusti mencela para sahabat penyelama ini ya sama kayak kalian yang kita bawa ulama-ulama yang terkemuka sekarang ini apa ada contoh di Indonesia Raya ini ulama-ulama kita Indonesia Raya ini yang sama kalian ada nggak pak Ada nggak kira-kira? Tidak ada pak ya. Misalkan dari kalangan MUI terlibat ISIS. Ada nggak pak? Dari sana sekarang papar yang sampai bersama kita tidak ada. Yang ada ya sama dengan mereka. Satu kelompok dengan mereka. Sehingga kita dikatakan hujadaul Asma Ini yang pertama tidak ada ulama yang bersama dengan mereka mereka itu orang-orang yang cetek ilmu agama semangat tinggi ilmu tidak ada ciri-ciri yang kedua sufahaul ahlam mereka itu orang-orang yang bodoh bodoh kata Rasul sedih kalau bahasa Jawa Timurnya mohon maaf agak keras sedikit itu orang goblok goblok sebentar itu tekstual. Apa yang dimaukan dengan kata Rasul ini? Disebutkan oleh para ulama kita ketika mensyarah riwayat ini yang dimaukan dengan subhanallah akhlak ialah mereka menafsirkan Al-Quranul Karim sesuai dengan pemahaman mereka sendiri. Tidak kembali kepada penafsiran Rasul dan para sahabatnya. Tidak kembali kepada penulisan para ulama terkemuka di kalangan kaum muslimin menafsirkan Quran sesuai dengan hawa nafsu kita sendiri. Di antara contohnya kata para ulama una ialah diriwayatkan dari Abdullah bin Umar dan juga yang lain-lainnya mereka menyatakan mereka itu menggunakan ayat-ayat Al-Quran tentang orang-orang kafir lalu dipraktekkan untuk kaum muslimin ayat yang berbicara masalah orang-orang kafir digunakan untuk menghukumi kaum muslimin. Akhirnya apa ujung-ujungnya? Ujung-ujungnya mereka mengkafirkan kaum muslimin sebagaimana orang-orang kafir tadi. Ayat yang berbicara masalah orang kafir digunakan untuk orang muslim. Itu permasalahan takdir tadi mengkafirkan kaum muslimin barakallahu. Di antara yang biasa mereka sampaikan <clears throat> ayat yang senantiasa mereka bawakan dan selalu berkaitan dengan penguasa-penguasa muslim mereka biasa memegang mushaf Al-Quran sambil mengatakan inil hukmu illa lillah inil hukmu illa lillah itu penggalan ayat tidak ada hukum kecuali hukum Allah mengapa mushaf artinya apa? Artinya apa? Menurut pemahaman mereka. Artinya kalau ada penguasa yang tidak berhukum dengan Quran, maka dia teruskan, maka dia kalau dia kafir diapakan? Itulah mereka. Simple tapi sesat. Dengan tegas tokoh-tokoh mereka yang ada di dunia internasional tokoh-tokoh mereka yang dingin, nasional tegas menyatakan penguasa negara mereka kafir. Tegas. Untuk di Indonesia Raya ini pun juga tegas. Tokoh haris nasional Jadi saya lihat langsung di YouTube ketika dia sedang pengajian. Rakyat menyatakan bahwasanya Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kafir. Langsung, nggak pakai taking aling-aling. Kalau menanyakan sama mereka, lo kok kafir kenapa Pak? Itu jawabannya begitu. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Beliau ini nggak berhukum dengan Al-Quran, tapi berhukum dengan Undang-Undang Dasar 45. Kafir. Kalau sudah kafir, diapakan? Ada terusannya tuh Pak. Kalau sudah kafir maka tidak ada lagi cara untuk membasmi orang-orang kafir melainkan kita harus tegakkan beneran jihad Muncul slogan manis di tengah-tengah mereka untuk merekrut banyak pemuda-pemuda Islam yang punya semangat tanpa ilmu. Mut syahidin au ishamida ishamida au mutsyahika hidup mulia atau mati syahid <clears throat> hidup mulia atau mati syahid terus pompa itu menggunakan level jihad ketika di, di, di, di seperti real kenyataannya jihad melawan siapa jawabannya Mau nabi melawan yang berseragam itu pak melawan pak polisi pak polisi yang ada ini sudah dinyatakan oleh mereka mereka itu tohut mereka itu kafir wah mantep bahasanya itu kalau sudah kafir singkat mereka muncul yang namanya pergerakan jihad ala khawarij bukan jihad kata para ulama tetapi irhad para sehingga mereka dikatakan sebagai irhadiyun jihadiyun teroris berbuat jahat. Ini mereka. Kenapa? Sufahaul ahlam. Para ulama kita dari mulai zaman dahulu kala sampai sekarang ini tidak ada seseorang pun di antara mereka yang langsung mengkafirkan penguasa yang zalim atau penguasa yang kejam atau penguasa yang tidak menggunakan sunnah Rasul alaihi salatu wasallam sebagai hukumnya. Tidak ada. Bahkan Rasulullah SAW yang mengatakan demikian. Dalam Sahih Muslim dari Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu taala anhu wa Rasulullah SAW memberitakan saya kunu fikum umara akan ada tengah-tengah kamu nanti para penguasa wa sayaqumu fihim rijalun dan akan tampil dari penguasa-penguasa tadi profil-profil sosok-sosok penguasa. Kulubuhum kulubus syayatin di jutnani insin. Hati mereka itu hati setan dalam bentuk jasad manusia. Kira-kira penguasa dari apa itu? Penguasa yang sangat jahat, yang sangat kejam, yang sangat keji. Rasul meneruskan. Ya Yahtaduna Nabi ghairi hadi bi ghairi mereka mengambil petunjuk bukan dengan petunjukku mereka mengambil sunnah bukan dengan sunnahku lengkap makanya para ulama itu penguasa yang secara kekuasaannya volume kejam sadis tidak punya perasaan dengan masyarakatnya hatinya setan pemahamannya kan pun menyimpang dikarenakan tidak menggunakan sunnah Rasul sebagai hukumnya. Zaman anda yang punya reaksi, dulu para sahabat sudah bereaksi di zamannya Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, afala nunafiduhum bisayf? Ya Rasulullah, apakah boleh kita basmi penguasa semacam itu dengan pedang-pedang kita? Itu reaksi yang lumrah, kan gitu ya? mendapat penguasa kuasa kejam itu. Sika. Ada kata Rasul, La jangan. Disebutkan dalam sebagian riwayat belum mengatakan ma'akamu fikumus salah selama mereka menegakkan sholat di tengah-tengah kalian. Artinya selama mereka masih muslim. Disebutkan dalam lafaz yang lain belum mengatakan hatta tarau kufran bawahan indakum fihi minallahi burhan hingga engkau mendapati pada mereka kekufuran yang sangat-sangat nyata yang engkau memiliki argumentasinya di sisi Allah Azza wa Penguasa yang sekejap itu. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Abi Asim dalam kitab Sunnah dari Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu ya Rasulullah la nas'aluka an ahli khair Ya Rasulullah kami tidak bertanya kepada engkau tentang penguasa yang baik tentang penguasa yang adil walakin nas'aluka an kaza wa kaza wa kaza wa kaza wa dzakar syarr tapi yang kami tanyakan tentang penguasa yang begini begini begini begini begini disebutkan semua kesalahan yang ada Rasul mengatakan isma'u wa ati'u wa in duriba dhahruk wa ukhidha malik Tetaplah kamu mendengar dan mentaati penguasa kalian walaupun punggung kalian dipukul walaupun harta kalian diambil oleh penguasa tadi dengarkan dan taati penguasa itu tapi usul bukan dari saya. Saya bicara di depan ini pun belum ada pesan sponsor dari pihak pemerintah. Tidak ada kenal sama saya sebelumnya. Asli satunya Rasul. Dengarkan, taati penguasa kalian, walaupun dipukul punggung kalian, walaupun diambil harta kalian. Dengarkan dan taati. Jangan memberontak sedikit pun, jangan menghujat sedikit pun. Katakan sami wa Dengarkan dan taati. Jauh beda antara sabda Rasul, bimbingan Rasul alaihi salatu wasallam pada kaum muslimin dengan pemahaman khawarij tadi. Kalau khawarij bukan sami'na wa ta'na lagi. Hah? Eh, yang muncul bomnya. Hah? Mau pensil, bom ransel, macam-macam itu yang muncul. Rasul mengatakan, sekejam apapun penguasa kalian, sebalim apapun penguasa kalian, Bahkan walaupun tidak menggunakan undang-undang sunnah Rasul, tidak boleh Anda memberontak mereka, tidak boleh Anda menghujat mereka di depan halayak ramai. Terus dan mentaati mereka dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik, dalam perkara yang mubah, bukan dalam perkara yang muka. Dilarang memberontak. Itu kenapa ciri-ciri khawarij adalah sufahaul ahlam mereka itu orang yang goblok goblok di dalam pemahaman agama maknanya menafsirkan Al-Quran sesuai dengan hawa nafsu mereka tidak dengan satu Rasul alaihi wasallam atau dengan pemahaman para ulama yang lainnya Masya Allah dua ya disebutkan dalam riwayat yang lain sifat mereka yang ketiga Kata Rasulullah sallallahu wasallam yaquluna bi khairi kalam bi kalami khairil bariyah yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajihim mereka itu mengucapkan dengan ucapan-ucapan makhluk Allah yang terbaik yakni Rasulullah sallallahu Nah, mereka membaca Al-Quran tidak sampai tenggorokannya. Artinya hanya semata-mata membaca, membaca, dan membaca tanpa mengerti maknanya. Di sini Rasulullah SAW kepada kita bahwasanya mereka kaum khawarij itu banyak melontarkan syubhat, melontarkan kerancuan-kerancuan dalam beragama tidak menggunakan teori-teori ideologi barat. Tidak tidak menggunakan teori-teorinya orang kafir, tidak. Tapi yang mereka gunakan sebagai syubhat yang dilontarkan kepada masyarakat muslimin itu sabda Rasul dan Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an. Yang dibacakan Allah sabda Rasulullah SAW. Yang dibacakan sabda uh, firman Allah Azza wa Jalla. Yang dibacakan sabda Rasulullah SAW. Yaquluna bi kalami khairil karim. Ini yang membuat mereka susah untuk diidentifikasi. Ini yang membuat mereka banyak diikuti oleh pemuda-pemuda Islam yang punya semangat beragama, tetapi kurang dalam keilmuan. Nah, yang mereka baca Al-Quran, yang mereka baca Ustaz Rasul, masuk salah. Nah, ini yang repot. Jadi ingat, Rasul menyebutkan di bagian awal tadi, Subhanahu ahlam. Ya, mereka itu goblok membaca Quran hanya semata membaca semata-mata membaca tidak tahu maknanya apa membaca hadisnya Rasul hanya semata-mata membaca tidak tahu maknanya apa dan mereka hanya menafsirkan sesuai dengan hawa nafsu mereka sendiri dengan tanpa bimbingan ulama-ulama ahli tafsir dari kalangan kaum muslim. artinya jangan tertipu dengan ayat yang mereka baca jangan tertipu dengan hadis yang mereka bacakan Lihat bagaimana para ulama kita menghukumi. Lihat bagaimana para ulama kita menilai. Sehingga tolong yang kita harapkan jangan langsung menuduh orang yang mengajak kepada Quran hadis sebagai khawarij. Ini harus ditanggapi baik-baik. Khawatirnya salah memahami, nah kan? Hmm. Itu yang Quran hadis itu yang khawarij. Salah, bukan begitu Pak. Bukan semata-mata Quran hadis. Intinya di belakang tadi itu. Baca ayat ditafsirkan semau sendiri, baca hadis ditafsirkan semau sendiri, tidak ada bimbingan-bimbingan ulama-ulama besar di belakang itu. Di antara ciri-cirinya menggunakan ayat hadis tentang orang-orang kafir ditujukan untuk kaum muslimin yang berujung kepada pemahaman takdir mengkafirkan kaum muslimin. Ada khawarij. <clears throat> Ciri-ciri yang berikutnya. Ciri-ciri yang berikutnya ialah memiliki kesungguh-sungguhan di dalam beribadah kepada Allah. Takalluhan la iqtida'a. Ibadahnya itu semata-mata takalluh Hulu. Melampaui batas. Membuat diri. Bukan dalam rangka mencontoh Rasulullah alaihi Rasul mengatakan bagi kalian wahai para sahabat meremehkan sholat kalian dibandingkan dengan sholatnya mereka meremehkan puasa kalian dibandingkan dengan puasa mereka mereka membaca Al-Quran sholatnya sahabat saja kalah apalagi kita sholat puasanya sahabat saja kalah apalagi kita kita itu sama nggak dianggap apa apa apa, apa, apa. oh ngawam ngawam sholat ya nggak ada yang genah nggak ada yang sungguh-sungguh wah puasa juga nggak ada yang sungguh-sungguh mereka jago sholat jago puasa jago baca Quran tapi kata para ulama ibadah mereka itu hulu melampaui batas dan disyariatkan dan bukan dalam rangka mencontoh Rasul alaihi salatu wassalam tapi riaan dalam rangka riak supaya dikatakan sebagai ahli ibadah dari yang paling mantap kisah laki-laki tapi yang sedang salat, yang mau diburu sama Abu nggak jadi sama Umar nggak jadi sama Ali keburu pergi jadi Rasul mengatakan di awalnya ketika kamu muncul tadi apa kamu merasa yang paling afdal di antara kami jawabannya apa iya meremehkan yang lain merasa dirinya paling ahli ibadah sehingga muncul ujub dalam diri riak dalam ibadah dia kepada Allah Azza wa ini pun disampaikan Rasulullah SAW untuk tanbih. Kalian jangan tertipu dengan ibadah mereka. Jangan tertipu dengan puasa mereka. Jangan tertipu dengan sholatnya mereka. Jangan tertipu dengan baca Qur'annya mereka. Jangan tertipu dengan sorbannya mereka. Jangan tertipu dengan penanam bahaya mereka. Tapi ingat pemahaman mereka. Betul. Mengkafirkan penguasa muslim, mengkafirkan kaum muslimin. Menghalangkan para kaum muslimin. Itu yang paling penting penangguhan iya, kafir jangan tersilaukan sekaligus menerangkan pada kita kaum muslimin rahimakumullah orang-orang khawarij itu militan bukan orang abangan ini harus siapkan baik-baik terutama pihak penguasa mereka bukan orang abangan tapi orang militan sehingga susah untuk membongkar pemahaman mereka susah untuk mencongkel pemahaman mereka dari benar kenapa sudah terpatri dalam jiwa yang paling dalam merasuk dalam aliran darah mereka dalam tubuh mereka kuat rela untuk dibunyikan dibegitukan kencang dikarenakan mereka orang militan bukan orang agama doktrin doktrinnya pun juga militan bukan doktrin agama jadi ingat jangan tertipu dengan itu ini pun juga harus sambutan baik-baik. Jangan kemudian langsung menuduh orang yang sholat khawarij. Tuh, nah, lah maksudnya gak sholat kita orang ini pak. Orang yang senang puasa khawarij. Orang yang ahli baca Quran tuh khawarij. Yang hatam Quran satu hari itu khawarij. Bukan itu yang jadi pembahasan. Rasul menyebutkan untuk diwaspadai jangan terkecoh dengan penampilan zahirnya tapi ingat baik-baik pemahaman yang ada pada pikiran mereka. Yang mengkafirkan penguasa muslimin, mengkafirkan kaum muslimin, memberontak kaum muslimin dan penguasa mereka. Ciri-ciri yang berikutnya. Allah. Ciri-ciri yang berikutnya disebutkan dalam sebagian riwayat Ketika para sahabat radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu wasallam, "Ya Rasulullah, masimahum?" Apa ciri-ciri mereka kaum khawarij itu? Kal maka Rasulullah sallallahu wasallam mengatakan at-tahliq. Gundul. Si si si si si tenang tenang eh, katanya para ulama ini ciri-ciri khawarij masa lalu dan sempat terjadi hal itu pada masa Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu arba ketika pada kasusnya Sabir bin Aisil al-Muradi yang ketika yang dihukum oleh sahabat Umar dipukul kepalanya surbanya jatuh gundul kalau seandainya saya tak tahu kamu guntur tidak penggal. Katanya Umar seorang penguasa. Khalifah ketika itu. kundul itu katanya para ulama, sekali lagi tolong diharap saya baik, itu ciri-ciri khawarij pada masa lalu. Al khawarij al kudunya khawarij masa lalu itu ciri-cirinya gundul. Apakah semata-mata gundul? Jawabannya enggak. Kata mereka, at-tahliqu daiman wala hajata ilaih. Selalu gundul. Padahal tidak ada pentingnya dan keperluan dia untuk gundul. Gundul Pak ya? Bukan potong pendek bukan. Gundul. Gundul. Dalam Islam, kalau orang itu tidak sedang manasik, biasa kayak gitu, lebih afdal untuk punya rambut boleh gundul kalau ada hajat. Ada penyakit kepalanya, banyak koreng-korengnya, banyak apanya, digundul untuk pengobatan. Banyak putu-putunya, digundul untuk pengobatan. Tidak ada hajat, lebih abah ada rambutnya. Ada rambutnya, walaupun dia potong pendek. Tetapi ketika dia sedang manasik haji atau manasik umroh untuk tahalun, tahalun ya, ketika menyelesaikan manasik haji dan manasik umrohnya lebih afdal gundul daripada potong pendek sebab kata Rasul yang gundul ketika tahalul itu akan maghfirah tiga kali Allahumma fili muhalliqin Allahumma fili muhalliqin Allahumma fili muhalliqin tiga kali wal muqassirin satu kali ketika dia sedang manasik haji atau manasik umroh ketika mau tahalul maka yang lebih afdal gundul kepalanya Rasul mendoakan tiga kali. Dan boleh juga tidak gundul potong pendek dan didoakan satu kali. Itu bedanya. Ciri khair pada masa lalu gundul terus tidak ada hajat sama sekali. Dan untuk menutupi gundulnya mereka menggunakan ah mereka menggunakan imamah sorok. Sehingga ciri khasnya mereka menggunakan sorok. Jangan mengatakan dia pada dari khawarij iya. iya. pemahaman dia pemahaman khawarij biasanya diiringi dengan penampilan fisik sama dengan mereka kemudian selalu jadi kalau sudah ada punya pemahaman seperti khawarij seperti itu cek rambutnya buka apa? imamahnya itu gundul pas sudah punya pemahaman khawarij mengkafirkan penguasa, mengkafirkan kaum muslimin, memberontak penguasa, gendeng lagi. seperti yang dikatakan Rasulullah SAW, sinahum tahliq. Ini hadis walaupun sebagian membuat membuatkannya, tapi hadis masalah khawar secara umum mutawatir. teringat ini untuk khawar yang masa lalu. Ciri-ciri yang berikutnya yang disebutkan dalam sebagian sabda Rasulullah SAW wassalam yakhrujuna ala hin furqatin minan nas mereka itu keluar tampil ketika sedang terjadi perpecahan dan perselisihan di kalangan kaum muslimin jadi mereka itu ketika tampil mencari momen-momen dan event-event tertentu. Begitu ada kesempatan dan angin, wus keluar. Hawaii. Ketika di zaman dahulu Pak, di zaman salaf ketika sedang ribut terkait dengan terbunuhnya Khalifah Utsman Ibnu Affan radhiyallahu taala anhu wa arbah heboh. Bahkan sebelumnya ketika masyarakat muslimin yang awam mengisukan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu KKN. Nepotisme yang diinginkan. Heboh. Muncullah sekir khawarij tadi menampilkan di tengah-tengah masyarakat. Ketika terjadi yang namanya peristiwa Jamal dan peristiwa Sifin itu khilaf di kalangan para sahabat. Heboh sampai pertumpahan darah. Muncul khawarij di tengah-tengah mereka membuat kacau di bagian arus bawah. Yang memunculkan perang sahabat khawarij yang memicu terjadinya perang sifin khawarij dari sejarahnya dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibn Kathir rahimahullah diungkap oleh para ulama peristiwa peristiwa sejarah yang ada di zaman Salaf itu yang bergerak arus bawah kaum Khawarij. Ketika para sahabat mulai paham dan mereka berusaha untuk mengadakan perjanjian damai, perdamaian di kalangan kaum muslimin yang menggagalkan perdamaian tadi kaum Khawarij mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan uh, Muawiyah bin Abi Sufyan, mengkafirkan Amr bin As, tiga tokoh sentral sahabat yang mengatakan yang ketika itu dikafirkan semua mereka. Sambil Rasulullah Musa mengatakan ini hukmu inna lillah, ini hukmu inna lillah. Muncul ketika kamu khawarij. Muncul ketika ini furqat minas. Begitu pula memperhatikan kemunculan ISIS, Daesh, Ketika negara-negara Arab lagi heboh dengan berbagai macam peristiwa dan kejadian yang sama, yang ini penggulingan, yang ini penggulingan, yang ini dewa dan segala macamnya, di berbagai macam daerah di sana, negara di sana, tiba-tiba muncul yang namanya Daesh, daulah Irak Syah, Muncul Allah ini furqatun minas sehingga munculnya menunggu event tertentu, momen tertentu. Ini ciri-ciri yang disebutkan oleh Rasulullah wassalam Yang lebih tentara lagi. Ciri-ciri yang berikutnya yang disebutkan oleh Rasulullah wassalam Yaktuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan mereka itu membunuh kaum muslimin dan membiarkan para penyembah berhala membiarkan orang-orang kafir itu terjadi di zaman khawarij awal dulu ketika mereka sedang muncul dan ganas-ganasnya kita mereka mereka ketika itu rombongan banyak berjumpa dengan salah seorang sahabat Rasul namanya Khabbab ibn Ad atau putranya Abdul bin hamba. Juga di situ ada ahli kitab yang mereka sahabat Rasul tadi. Bukan ahli kitab yang benar-benar mereka. Dibunuh langsung, dihunuskan pada sebelah kawan Sementara yang ahli kitab dibiarkan. Begitu pula kaum muslimin rahimakumullah kalau kita memperhatikan kondisi mereka di zaman kita sekarang ini. Mereka yang menyuarakan jihad, jihad, jihad, jihad. Korbannya siapa? Pak aja. Korbannya siapa? Kebanyakannya rakyat sipil kaum muslimin. Ya kali. Iya? Barakallahu fikum. Dicontohkan oleh para ulama kita sekarang ini untuk di wilayah Palestina. Mohon maaf, terang-terangan itu lebih baik. Para ulama kita mengatakan gerakan Hamas yang ada di Palestina itu gerakan ikhwaniyah kharijiyah. Mereka juga punya pemahaman khawarij. Di Palestina yang terbunuh siapa? Hamasnya atau rakyat sipil Palestina eh, Palestinanya? Ribuan orang yang mati yang terbunuh baik oleh mereka atau oleh Yahudi Israel adalah anak-anak kecil dan perempuan serta sipil kaum muslimin. Anda perhatikan contoh yang langsung ISIS atau Daulah Islamiyah yang mereka puji itu bukan orang-orang Yahudi, bukan orang-orang Nasrani pada umumnya, tapi yang mereka pilih kaum muslimin yang mereka bantai itu kaum muslimin para itu Al-Hafid Al-Imam Ibnu kathir rahimahullah yang punya tafsir Ibnu kathir di dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah ketika beliau menjelaskan tentang orang-orang Khawarij ini pada masa beliau dan kebetulan Ibnu kathir dari Syam Damaskus Seolah-olah beliau itu ada di zaman kita sekarang ini. Beliau menyatakan dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah tentang kaum Khawarij apabila mereka memiliki sebuah kekuatan dan power tengah-tengah umat. Il lauqau la afsatul arda kullaha iraqan wa syama walam yatruku tiflan wala tiflah ولا رجلا ولا امرأة لأن الناس عندهم قد فسدوا فسادا لا يصلحهم إلا القتل جملة Kata Ibnu Katsir rahimahullah kalau seandainya orang Khawarij itu punya kekuatan, punya power, mereka akan merusak bumi ini seluruhnya, Iraknya, Syamnya, kata beliau. ini omongan Ibnu Kathir. Irakan penerusnya. Iraknya Syamnya akan dihancurkan sama mereka. Mereka tidak akan membiarkan satu bayi kecil yang laki-laki, satu bayi kecil yang perempuan pun tidak akan membiarkan seorang laki-laki dan seorang perempuan pun melainkan mereka binasakan. Dikarenakan masyarakat menurut pandangan mereka sudah melakukan tindakan kerusakan yang tidak mungkin diperbaiki kecuali harus dibasmi semuanya. Dan itu yang terjadi pada Daesh atau ISIS di zaman sekarang ini kaum muslim Ketika mereka memiliki power, pimpinan mereka Abu Bakar al-Baghdadi tampil menggunakan jubah gelap imamah gelap sedikit berbicara mereka punya power mereka punya senjata mereka punya tank senjata berat laras panjang laras pendek mortir-mortir rudal punya semuanya yang mereka hancurkan itu adalah rakyat sipil yang ada di Irak ataupun yang ada di Syam. Sedikit dari kalangan kaum minoritas yang mendapatkan jatahnya. Tapi yang banyak yang mereka tidak sasaran adalah orang-orang sipil dari kalangan kaum muslimin. Kenapa demikian? Jawabannya kata para ulama seperti yang dikatakan sama beliau Ibnu Katsir, dikarenakan pemahaman yang ada pada mereka. Mereka punya pemahaman takfir, mengkafirkan kaum muslimin yang ada ini, mengkafirkan penguasa-penguasa kaum muslimin, sehingga tidak ada cara kecuali harus dibunuh semuanya. Dan pembunuhannya itu sadis. Sedikit pun tidak sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam kalau sudah melakukan hukuman eksekusi mati jangan dikira mereka itu adalah orang-orang kafir kaum muslim diikat di belakang begitu tidak ada tutup kepala disuruh menghadap dijejer kayak pindang dibacakan dengan menggunakan bahasa Arab entah apa yang disampaikan langsung pakai eh, apa senapan model fine yang pendek itu tuh duk, duk, duk, duk. Ada yang mengelak, balik, berapa kali, duk, duk. Bergelimpangan. Na'udzubillah. Itu ada, nampak. Lihat langsung di Youtube. Ada yang kemudian dieksekusi di pinggir sungai. Tembak. Dor, lempar sungai. Dor, lempar sungai. Dor, lempar sungai. Dor, lempar sungai. Apa kamu kira mereka itu adalah kaum, kaum, kaum kufar? Lah, muslimin. Habis. Mau melaksanakan kata mereka bimbingan Rasul potong tangan. Itu bukan potong tangan, Pak, tapi merpul tangan. Tangan tuh kemudian dipukul-pukul sama pisau tidak tahu pas tadi, Jadi kayak bapak potong uh, eh, motong -motong tulang-tulang kambing itu pak tak tak tak tak sampai putul begitu ya la haula wala quwata illa billah sedikit pun tidak ada pendengar saya demikian sampai sekejam kalau eksekusi yang benar yang dilakukan oleh guru Islam kalau betul-betul dia sebagai pencuri yang layak potong tangan itu lengkap tim medis siap kemudian eh, sebuah tempat atau eh, namanya cairan apa yang, yang digunakan untuk segera menghentikan darahnya siap dan tadi perkul-perkul begitu ditarik ujung pergelangan tangannya sampai terpisah antara tulang-tulang yang ada itu langsung dipotong set lepas langsung dicelupkan dalam cairan tadi supaya darahnya jangan sampai habis set langsung dibawa tim medis ada rahmah, ini enggak potong-potong kayak tulang kambing begitu. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Tapi cepat. Ketika mau eksekusi dengan pedang, dia tuh kayak goro ayam. Krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, Kemudian kepalanya digini-gini kan. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Nah, Allah Akbar eksekusi yang tepat kalau memang dia betul-betul dieksekusi penggal secara hukum Islam itu dipilihkan al-guju yang terkenal yang ahli dalam memenggal kemudian pisaunya itu parang sangat tajam dikasih kurung kepalanya dan disiapkan tim medis dan sekali ayun langsung tugel sekali ayun set Paham? Sehingga cepat matinya tidak merasakan apapun orang tadi. Itu yang Islam. Mereka ini sangat Fallahu musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hakadha kharij. Kalau mereka punya kekuatan yang disikat itu bukan orang-orang kafir itu yang mereka hancurkan itu ialah kaum muslimin. Itu sabdanya Rasul alaihi salatu wassalam yang nyata terjadi. Yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Mereka membunuh kaum muslimin dan membiarkan orang-orang kafir. Sekali lagi, kenapa mereka membunuh kaum muslimin? Pemahaman mereka. Mereka punya pemahaman kafir, mengkafirkan penguasa muslim yang zalim mengkafirkan penguasa muslim yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mengkafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin, menghalalkan harta kaum muslimin, dan tidak ada cara melainkan dengan membasmi mereka dengan pedang atau dengan senjata mereka. Syekh al allama Dr. Rafiq bin Hadi al madhali hafizahullah juga menjelaskan kalau orang-orang khawarij memiliki sebuah daulah Beliau mengatakan ala taral khawarij la yuqimuna daulatan illa wa tanharifu ab'ada ma yakunu anil islam apa kamu tidak menyaksikan orang-orang khawarij itu tidaklah mereka mendirikan sebuah daulah melainkan pasti tapi lebih menyimpang dari Islam dari sebelumnya. Semakin mereka punya kekuatan, punya power akan semakin menyimpang dari yang sebelum-sebelumnya. Al-an madrasatul kharij موجودة في Oman. Masa biha? ini masih ucapan Yusuf Abu bin Hadi sekarang ini madrasah-madrasah khawarij di negara Oman, Muscat Apa yang di dalamnya? Penyimpangan semuanya. ودولة الخوارج موجودة في السودان ماذا تجد فيها Daulahnya Khawarij di wilayah Sudan di Afrika sana. Lihat apa yang kamu dapat di sini. Penyimpangan-penyimpangan dari Islam, mencoreng-noreng muka Islam, menggambarkan Islam itu agama yang radikal, agama yang keras, agama yang tidak punya kasih sayang sedikit pun. Ya, Sebagai penutup untuk perjumpaan pada siang hari ini kaum muslimin rahimakumullah saya sebutkan sedikit perbedaan antara khawarij masa lalu dan khawarij masa sekarang. saya mencatat sebatas ilmu yang saya miliki ada lima poin yang membedakan antara khawarij masa lalu dan khawarij masa sekarang. Poin yang pertama, khawarij di masa sekarang ini berbeda dengan khawarij di masa yang dahulu di zaman salaf dalam beberapa perkara. Di antaranya ialah al-jubur. Kalau khawarij zaman sekarang itu penakut-penakut. Berbeda dengan khawarij zaman salah dulu, pemberani-pemberani. Kok dikatakan penakut bagaimana? Buktinya mereka juga angkat senjata. Ada dua sisi yang menunjukkan mereka penakut. Sisi yang pertama ialah mereka kaum Khawarij itu meninggalkan ajaran Islam, meninggalkan atribut-atribut Islam, menerjang keharaman-keharaman Islam ketika melakukan aksi-aksi mereka. Ya, ya ketika mereka hendak melakukan aksi bunuh apakah mereka menggunakan atributnya dengan imamahnya dengan sopannya dengan jubahnya dengan kebesarannya dengan jenggotnya yang panjang jawabnya lu diem jawabannya yang keras terus terang jawabannya tidak Baik yang di luar negeri sana ataupun yang di Indonesia ini. al-qawm yusuna asba'ahum bitarki ta'alimi dinil islami wartikafil muharramat inda safar lidual gharb litanfidhi amaliyatihim. Ini yang di luar negeri sana. Yang menambah parahnya kondisi mereka, tokoh-tokoh khawarij itu memberikan wasiat kepada para pengikut mereka untuk meninggalkan bimbingan-bimbingan Islam, mengerjakan keharaman-keharaman agama ketika mereka pergi ke negara barat untuk melaksanakan aksi-aksi mereka. Di Indonesia Ketika mereka menancapkan aksi-aksi pengeboman, bom Bali satu, bom Bali dua, bom ini, bom itu, itu mereka meninggalkan semua dengan Islam. Dulunya mereka memiliki lihyah yang panjang, cukur. Yang biasa menggunakan baju-baju keislaman, ditinggalkan semuanya. Pakai bantalun, kaos biasa, kacamata kan, menggunakan ransel. Datang ke tempat-tempat yang katanya mereka adalah orang-orang kafir. Padahal pada umumnya mereka itu adalah kaum muslimin awal ataupun kalau mereka orang-orang kafir, orang-orang kafir zimmi atau orang-orang kafir musta'man yang terlarang dalam Islam untuk dikenal. Begitu sudah masuk ke target mereka yang diledakkan adalah kafe kafe ya harus masuk kafe kan gitu ya nah mungkin masuk kafe menggunakan jubah, menggunakan sorban, menggunakan jenggot panjang. Diketawai, bapak, bapak, bapak, salah alamat. Bapak ini mau ke kafe atau mau ke masjid? Tidak mungkin. Akhirnya dilepas semua. Jika cukur semuanya sebagaimana ada pada mereka, ada yang tahu. Ya otomatis di kafe tadi, di kafe tadi ada musiknya, dengarkan musik dulu. Di situ ada artisnya, ya di mata dulu. Ya mungkin tahu-tahu berdiri begini ya, kurang profesional duduk dulu di kopi pesan dulu dan segala macamnya asik tidak ada yang tahu dia tinggalkan dulu pinggir Islam dia terjang dulu keharaman-keharaman agama baru ketika dia pandang tepat langsung dinyalakan yang mati dia sendiri Allah Ustaz ada yang mati sedikit ternyata yang mati bukan orang-orang kafir yang mereka duga orang-orang sipil Allahu musta'an. Itu menunjukkan apa ya, Pak? Katanya para ulama, penakutnya mereka. Kalau mereka itu berani tampilkan diri kamu sebagai saudara Khawarij dengan atributnya kamu supaya kamu senang sebentar siapa kami? Berani langsung. Kami Khawarij perang. ini. Nek wani. Kalau gitu kan gampang, penguasa kan dengan ide gitu aja kan. Ya, susahnya kan hmm, tapi penyamaran yang melanggar agama Allah saja. Tidak ada satu gerakan aksi pun mereka aksi-aksi sifatnya anarkis, melainkan pasti meninggalkan dengan Islam dan pasti mengejar keharaman Islam terlebih dahulu. Penakut. Ini bukan itu sedih, tapi mati sangit yang kedua, yang menunjukkan penakutnya mereka, katanya para ulama kita ialah istiqanu ba'dihim fi biladil kufar atau fi biladil a'ajin atau ghair dzalik. Sebagian mereka atau tokoh-tokoh mereka itu tinggalnya di negara-negara kafir atau negara-negara ajam atau yang semisal itu. Barakallahu itu Bersama Bin Laden, tinggalnya di Afghanistan dulu. Nah, Abu Qatada al Palestini, Abu Hamzah al-Musri, tokoh-tokoh mereka yang luar negeri di Britania, Inggris tempat mereka tinggal. Umar bin Abdul Rahman, tokoh sama Islamnya di Mesir, tinggal di Amerika sebelumnya. Aiman al-Zawahiri al-Misri di Afghanistan. Tinggal di negara-negara kufar. Katanya para ulama, tokoh-tokoh mereka itu dalam kenikmatan, menikmati dunia, ya tanah amun, tinggal menyuruh anak buah mereka di lapangan untuk berbuat begini, begini, begini, bom ini, bom ini, bom ini, bom itu. Akhirnya pengikut-pengikutnya itu ada yang ditangkap, disiksa dipenjara, ada yang terbunuh, ada yang kocar kacir ada yang sembunyi-sembunyi pagi tempat ini sore tempat yang itu besok di wilayah ini lusa di wilayah tersebut tidak tenang kehidupannya dikejar-kejar oleh pihak penguasa kita kaum muslimin sementara penguasa mereka leye-leye negara-negara kafir ya tanah Amu itu menandakan mereka penakut sesuatu yang tidak ada pada masa khawar zaman dahulu kala. Khawar pada masa dahulu tampil langsung bikin markas besar di Harura sehingga dikenal sebagai Siti Haruri jumlahnya ribuan orang siap perang. Ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dialog sama mereka berhasil merujuk 2000 orang kata disebutkan dalam sebagian riwayat sisanya siap perang kami perang sehingga terjadi perang yang sangat dikenal di kalangan para ulama yang disebutkan perang Nahrawan antara para sahabat yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arbah dan kaum muslimin yang bersama dengan beliau dengan sikti Khawarij disebut dengan perang Nahrawan. Kami Khawarij perang dengan kalian. Contoh kalau yang ini enggak di negara Inggris minum nah, yang ini penakut kalau yang tuntut berani bukan berarti eh, membolehkan mereka berpikir tidak sama-sama salah tapi ada perbedaan dulu orangnya berani, sekarang orangnya penakut penakut Allah alam surat ada poin poin yang berikutnya kedua ketiga keempat dan kelima dan yang setelahnya insya Allah akan kita kasih pada kesempatan tak jauh nanti waktu tinggal sedikit untuk istirahat sebentar Lanjut, iya, langsung bayar dulu. Bayar istirahat dulu. Terserah saya, nggak ada masalah. Kalau masih kuat ya nggak ada masalah, langsung bergerak teruskan sedikit materinya, langsung kita tanya jawab, nggak ada masalah. Ya sudah kelihatan lemes-lemes, ya silakan istirahat. Dipersilahkan. Wallahu taala Lalu bisawab. Nakfi lahuna. Subhanahu wa taala. asyhadu an la